Alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, kita kembali membuka lembaran lembaran sirah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada sifat kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana selain Rasulullah punya sifat asasiyah, ada sifat yang khasais yang khusus juga dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Salah satunya adalah kesabarannya. Yang kedua, kasih sayangnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara bagaimana kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Walaupun dia seorang panglima perang, yang biasanya panglima panglima perang itu ada di medan perang, kegambar bagaimana temperamentalnya orang yang sering ada di medan perang, mungkin bayangan kita orang itu akan kasar, keras. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak. Rasulullah SAW sangat lembut, walaupun sering ada di medan perang. Lembut dengan para sahabatnya, begitu juga lembut terhadap anak dan istrinya. Jadi tidak mentang-mentang jadi komandan di medan perang, begitu di keluarga jadi komandan juga. Ya, suruh sana, suruh sini, enggak. Nabi sangat halus, sangat lembut pada anak dan istrinya. Bahkan Rasulullah sering membantu kerja istrinya di dapur. Membantu kerja urusan-urusan istrinya di dapur. Tanpa diminta. Lembut. Beliau juga romantis. Jadi juga jangan dipahami kalau ada di medan perang terus orangnya kasar, keras, kaku, enggak. Nabi romantis. Pernah makan sepiring berdua. Pernah minum segelas berdua. Iya, pernah mandi berdua. Sama Aisyah, sama istrinya. Kalau olahraga juga berdua. Romantis. Iya. setiap pagi istrinya selalu dipuji. Karena itu yang disenangi oleh para istri. Karena Rasulullah SAW selalu memanggil istrinya dengan pujian-pujian. Romantis. Jadi jangan dibayangin juga Nabi kaku. 85 kali perang selama 10 tahun satu kali perang pernah kayak tabuk jalannya aja satu bulan bolak-balik dua bulan itu baru jalan doang belum perang perang hondak satu bulan dikepung kaum muslimin oleh sepuluh ribu pasukan perang Hunain dua bulan karena Rasulullah harus ngejar-ngejar pasukan Hawazin yang lari dari Hunain nggak kebayang tapi Rasulullah lembut penuh kasih sayang. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin menyoroti kalau Rasulullah SAW penuh kasih sayang maka mestinya Muslim dengan Muslim yang lain juga penuh kasih sayang. Inilah kenapa kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya Al-Muslim, Uhul Muslim. Muslim ini saudara bagi Muslim yang lain. La yazlimuhu. Jangan dizolimi dia. Wala yakzibuhu. Jangan dibohongin Saudaranya jangan dizolimin, jangan dibohongin. Walayah kiruhu, jangan dihina dia, jangan direndahin. Eh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena karenanya kemudian wakunu ibadallahi ikhwana. Maka hendaklah kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim al muslim haramun. Al-muslim sama muslim itu haram. Tiga yang haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya diambil, dan haram dirusak kehormatannya. Ini batasan-batasan. Batasan-batasan yang kemudian kita mengenal dengan uhuwah. Maka orang mukmin dengan orang mukmin azilatin alal mukminin Azilah itu berangkat dari merasa rendah. Merasa rendah daripada saudaranya. Menganggap saudaranya lebih tinggi daripada dirinya. Itu azilah. Dan mustinya begitu memang seorang muslim. Menghargai saudaranya lebih utama dari dirinya. Karenanya kemudian kalau jadi imam, kalau lagi lagi sholat jamaah, itu suka imam dorong-dorongan kalau di masjid lain itu suka dorong-dorongan. Prinsipnya sih bagus. Tafadol katanya. Antum lebih utama. Bapak lebih utama dari saya. Jadi bapak aja yang jadi imam. Prinsipnya bagus. Cuma ini sering di, di, disalahgunakan karena ternyata, ternyata dorong-dorongan imam itu nggak ada yang bisa jadi imam. Makanya dorong-dorongan. Dan ini kata Rasulullah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman ketika imam udah dorong-dorongan. tanda itu udah ada hari ini. Tanda-tanda kiamat. Kiamat sudah dekat itu imam dorong-dorongan. Prinsipnya bagus. Menganggap saudaranya lebih utama. Termasuk makan. Ketika saudaranya lapar, kita lapar, maka azilatin aluminin akan mengatakan saudaranya yang makan, bukan kita yang makan. Ketika kita punya makanan, kita lapar, saudara kita luan karena azilatin aluminin sama-sama lapar sama-sama belum makan, tapi begitu makanan di tangan, kalau azilatin aluminin dikasih ke saudaranya duluan. Biar saudaranya kenyang duluan. Ini azilah. Bahkan urusan nyawa. Seorang mukmin dengan mukmin. Ketika anaknya Abu Jahal Ikrimah di satu medan pertempuran mengalami luka, merintih, datang orang bawa minuman untuk membantu Ikrimah. Eh begitu minuman mau dipegang, mau diminum, dia mendengar ada rintihan yang lain, prajurit yang lain juga terluka. Kata Ikrimah, jangan berikan minum ini kepada saya, tapi berikan kepada saudara saya. Akhirnya minum ini jalan. Gak diminum sama Ikrimah, tapi pindah ke saudaranya yang merintih yang lain. Yang merintih yang lain dengar lagi, dipindah lagi ke yang lain. Terus begitu, minuman ini jalan. Sampai di Ikrimah, Ikrimah sudah meninggal. Sampai di sebelahnya, di sebelahnya sudah meninggal. Sampai urusan nyawa diduluin saudaranya. Azilatin alal mu'minin. Karena kasih sayang mukmin dengan mukmin, muslim dengan muslim ini nikmat besar. Dia nggak bisa dibuat-buat. Dia nggak bisa pura-pura. Asli saya Ternyata kalau dia emang satu nikmat dari Allah dia asli. Senyum enak, senyumnya lebar, lepas. Ada kalau dibuat-buat senyumnya pahit. Senyumnya berat. Kaku. Susah banget tuh bibir diangkat. Susah, emang gak bisa dibuat-buat. Ukhuwah itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Dan kalau dia udah muncul asli. Mahal harganya. Nggak bisa pura-pura, nggak bisa dipaksain. Dia nikmat dari Allah. Kata Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'ah ma alafta bainahum." Kalau sekiranya kamu berusaha untuk menyatukan hati-hati manusia, disatuin, biar satu nih hati manusia. Semua harta yang ada di muka bumi ini kamu kerahkan, kamu pakai buat menyatukan hati-hati kamu. Kata Allah, ma ma'alafta, Gak bisa kamu. Gak bisa menyatukan hati manusia dengan harta, dengan materi, gak bisa. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati kamu karena iman. Mahal. Karena mahal jangan dirusak ukhuwah itu. Ya, karena satu dua hal rusak ukhuwah. Mahal ukhuwah. Makanya kata Allah innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin dan orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraannya menyeluruh, bukan di masjid doang, di rumah, di kantor, di mana aja. Ikhwatun bentuknya nakirah umum. Enggak khusus di masjid aja. Kalau di masjid uhuah dah. Kalau di masjid bersaudara dah. Kalau bisnis sih kagak. Nggak bisa. Bisnis juga uhuah. Dasarnya persaudaraan. Nikmat. Beda nilainya. Karena katanya duit tuh enggak kenal saudara. Duit enggak kenal saudara. Kenal. Kita aja yang bikin kagak kenal. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin, orang mukminnya yang benar disebut. Makanya innamal mu'minun. Isimnya isim ma'rifah. Orang mukmin yang benar bukan orang mukmin yang bohongan, yang ngomong doang bukan. Kalau orang mukmin yang beneran, yang nggak ngomong doang pasti ikhwatun dalam seluruh sisi kehidupan. Pasti bersaudara. Mahal harganya. Karena kemudian Allah faslihu baina akhwaikum. Kalau rusak, retak, persaudaraan kurang hangat, Perbaiki cepat. Jangan tunda, jangan pakai lama. faslihu bukan aslihu, tapi faslihu Bukan pakai wau, tapi pakai fa. Berikan ungkapan segera. Kalau ada masalah, jangan pakai lama, cepat selesai. Faslihu baina akhwaikum. Wattaqullah. Perbaiki hubungan ukhuwah, habis itu bertakwa kepada Allah. Karena yang punya hati Allah, bukan kita. Allah yang punya hati. Karenanya kemudian fatakullah. Kalau sudah begitu, la'alakum turhamun. Nanti Allah akan berikan. Allah akan turunkan kasih sayang di antara kamu. Dan ini nikmat. Nikmat, benar-benar nikmat Allah. tasimu bihablillahi jami'a wa la Wa Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwanah. ikhwana. Tuh. Tidaklah kamu pegang teguh kepada agama Allah secara bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri, berjamaah. Walatafaroku, jangan berpecah belah. Gak enak berpecah belah itu. Kata Allah, wazkuru nikmat Allah alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dulu bermusuh-musuhan. Tapi kemudian faallah fabaina kulubikum. Kemudian Allah satukan hati kamu. Fasbahtum binikmatihi ikhwan. Ya kemudian dengan nikmatnya, dengan nikmat Allah itu, kamu jadi bersaudara. Paham? Karenanya kemudian yang merusak ukhuwah harus dijauhin, Yang bikin tambah akrab ukhuwah harus kita bangun. Yang merusak ukhuwah apa? Suzon. Gibah Nabi Ma. Nah, jauhin. Tajasus, suka cari-cari kesalahan orang. Suka cari-cari aib orang. Ini tak tak Tajasasu. Ngorek-ngorek kekurangan orang. Untuk diapain? Untuk diomongin. Tak Tajasasu lari ke gibah. Ngomongin orang, nikmat ngomongin orang jatuh. ke Kemudian lebih tinggi lagi fitnah bikin fitnah, bukan yang ceritain bukan yang benar, tapi yang dusta. Kalau udah dusta yang udah udah udah udah muncul fitnah, nanti namimah, perseteruan, permusuhan satu dengan yang lain. Udah begitu. Berantakan semua. Nuhwa. karenanya kemudian tinggalkan. Jangan kata satu masalah kecil kita rusak ukhuwah yang mahal. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan akidah dulu, baru ibadah, baru syariah, baru sholat, baru zakat, baru haji. Akidah dulu. Kalau turunnya sholat dulu, mungkin nggak kebayang, mungkin akan terjadi perpecahan yang banyak. Tapi yang turun akidah dulu, 13 tahun akidah. Begitu sholat turun enak, ada perbedaan dikit asik mahaminnya nggak ribut nggak ada cerita beda di zaman Rasulullah ribut kalau soal beda udah dari dulu beda tapi kenapa sekarang kita beda ribut dulu beda nggak ribut dulu masih ada Rasulullah Ustaz enggak juga bukan itu masalahnya tapi mentalitas kita yang kurang matang, yang kurang dewasa memahami bagaimana mestinya berislam. Akidah dulu, makanya akidah dulu baru syariah. Bukan syariah dulu. Bukan dulu, bukan kewajiban sholat dulu yang turun, bukan puasa dulu, bukan, tapi akidah dulu. Bahkan lama 13 tahun kemudian baru turun perintah sholat. Jadi jangan karena satu dua sebab ya, dalam sholat kita yang berbeda kita jadi retak Oh wow. di satu masjid itu sampai ada sholat jamaahnya bareng-bareng cuma kalau udah bersab dia sabnya khusus jadi kalau kelompoknya anu barisnya di sini baris kalau kelompoknya anu barisnya di sini udah udah keurus sendiri tuh udah keurus sendiri jadi kalau ini teman-temannya sab di sini kalau ngumpul juga di masjid, satu masjid. Tapi kalau udah ngumpul, yang satu kumpulnya di sini, yang satu kumpulnya di sini. Satu masjid. Nggak kebayangkan kalau orang yang ada di masjid aja udah nggak bisa menjaga uhuwa, Apalagi orang yang ada di luar masjid. Di masjid aja udah nggak bisa bangun uhuwa. yang rajin ke masjid. Yang katanya rajin ibadah. Yang katanya beriman kepada Allah aja nggak bisa jaga uhuwa. Apalagi yang di luar masjid, yang jarang ke masjid. Nggak kebayang kita. Maka harusnya mulai dari kita. Kalau umat ini mau bersatu, mulai dari masjid. Orang-orang di masjid bisa teloran, bisa memahami satu dengan yang lainnya. Di mana akidah prioritas utama. Ini kasih sayang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Jadi rusak, yang rusak dihindari, yang membangun ukhuwah harus disuburkan. Apa yang membangun ukhuwah? Yang bisa membangun ukhuwah dari mulai yang kecil-kecil kita bangun. Senyum kita ketika ketemu dengan saudaranya. Ini ukhuwah. Mengucap salam ketika ketemu dengan saudaranya. Dia ukhuwah. Jangan basa-basi bukan. Asli. Karena salam ini doa. Berjabat tangan. Ini juga bisa menumbuhkan ukhuwah. Hangat jabat tangannya. Jangan ala kadarnya. Jangan sekedarnya. Bangun ini sebagai sarana kasih sayang. Kalau saudaranya kesulitan, datengin, bantu. Ini juga ukhuwah. Kalau ada momen-momen yang istimewa, jabatan naik, ya kan? Kasih hadiah sebagai rasa ikut gembira. Oh, itu tahniah namanya, penghargaan. Kalau lagi dapat musibah, ya tolong bantu. Begitu gambaran-gambaran yang bisa menumbuhkan oh, wah, Siapapun dia dari kelompok manapun, dari jamaah apapun, dari partai apapun. Selama dia muslim, selama dia mukmin, itu menjadi tanggung jawab kita untuk membangun kasih sayang. Kita lagi ngomongin Nabi kasih sayang. Kalau kita ajak kagak bisa bikin kasih sayang, ya, gimana cerita? Nah, ini eh, membangun kasih sayang, di mana Rasulullah SAW meminta kita untuk menjalin ukhuwah seorang Muslim dengan Muslim yang lainnya. Nah ini eh, ngelengkapin Eh, sifat kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita masuk ke dermawan. Kalau ada yang mau eh, nanya dulu atau nambah kali silakan. Ah ya, Ibu-ibu dulu Pak. Ya. Sebentar ya. Iya, Bu. kasih Ustaz e, mengenai kasih sayang dan tadi kata Ustaz e, hati itu sebetulnya hati Allah supaya kita semuanya yang berada di sini ataupun umat Islami mendapatkan hati Allah itu apa saja yang harus kita perbuat apa yang termasuk yang terakhir eh, Ustadz bilang ini senyum atau ada yang lain lagi supaya kita mendapatkan hati Allah untuk bersatu ini hmm. kemudian yang kedua Eh, jangan saling menyakiti Ustaz. Nah. Tapi kalau kita pikir betapa kejamnya yang kalau diperbuat pada saat Saddam Hussein dan Kadhafi mati itu yang membunuh orang Islam sendiri Ustaz. Hmm. Itu bagaimana bisa terjadi seperti itu? Yeah. Makasih. Sedangkan yeah. itu terjadi di daerah Timur Tengah, tempat yeah. daerah Islam terdekat. Ah. Makasih Ustaz. Hmm. Yang pertama berkait dengan bagaimana menjalin kesatuan hati karena bersatu dan tidak bersatunya hati kita itu memang karena Allah. Benar-benar nikmat dari Allah. Kita nggak bisa paksain bersatu. <clears throat> nggak bisa. Dia asli benar-benar nikmat dari Allah. Sekarang pertanyaannya gimana biar nikmat Allah yang namanya bersatunya hati itu bisa kita raih. Kita bisa bersatu, yang kumpul di sini bisa bersatu hatinya sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian ukhuwah ada satu tema syurutul ukhuwah. Syarat-syarat yang membangun tegaknya ukhuwah. Terbangunnya kesatuan hati. Yang pertama ikhlas sunniyah. Niatnya harus ikhlas. Jangan ada motivasi-motivasi lain. Membangun dasar ukhuwah, cinta, benci karena Allah. Jangan karena yang lain. Jangan karena bapak ini kaya, jangan karena bapak ini pejabat, jangan karena bapak ini uangnya banyak. Kita deketin, si bapak anu miskin, ngapain juga. Gak bisa kalau pendekatannya materi, gak bisa bersatu. Ikhlas tuh Niatnya harus dibersihin. Ikhlas. Kita cinta karena Allah, bukan karena yang lain. Al-hubu fillah wa Kita cinta karena Allah, kita benci juga karena Allah. Yang kedua, tegakkan ukhuwah itu alal hak. Dasar ukhuwah, dasar bersatunya kita itu kebenaran. Jangan ada yang melakukan kebatilan. Jangan ada yang melakukan kemaksiatan karena kalau maksiat satu saja dia menjadi tameng, dia jadi penghalang bersatunya kita. Jadi kalau kita kayaknya ukhuwah kurang hangat, kurang dekat, itu koreksinya bukan sekedar hal-hal yang materi sifatnya. Oh, kita kurang silaturahim. Oh, kita kurang perhatiin dia, bukan. Mari kita cek kualitas keislaman kita. Jangan-jangan ada di antara kita yang udah mulai banyak maksiat. Nggak bisa satu. Orang yang hatinya bersih dengan orang yang gemar maksiat nggak bisa ketemu hatinya. Maka dasar yang kedua adalah alal hak. Sama-sama bersih hati. Sama-sama membersihkan diri, sama-sama steril dari segala bentuk-bentuk kemaksiatan. Banyak istighfar, Ya. Karena hati itu kayak pasukan, dia sejenis. Dia sejenis. Taat ya taat, yang maksiat ya maksiat. Nggak ada taat ketemu sama yang maksiat, nggak ketemu. Hati itu nggak bisa. Taat itu cenderungnya apa yang taat juga. Yang maksiat akan cenderung sama yang maksiat juga. Karena kalau kita mau menyatukan hati, ya sama-sama taat. Insya Allah akan bersatu ikhlas dunia, yang kedua jauhi maksiat karena maksiat menjadi penghalang bersatunya kita. Yang ketiga bagaimana ukhuwah ini ditegakkan dengan dasar nasihat. Saling nasihat, menasehati ini menyuburkan ukhuwah. Jadi bagaimana kita menyemarakkan, membiasakan nasihat itu dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena ini akan bisa menyatukan hati. Orang dinasehatin, besok kita nasehatin, saling menasehati, hangat tuh. Asik tuh. Jadi kalau kita hilaf dinasehatin sama saudara kita, saudara kita hilaf kita nasehatin. Kalau saling menasehati karena Allah ini jalan, asik tuh. Coba bangun nasihat menasehati. Karena itu menjadi hal yang penting untuk menjadi pondasi dasar tegaknya uhwah. Jadi harus niat ikhlas, hati yang bersih dan biasakan nasihat menasihati. Kalau tradisi ini kita bangun, maka bisa jadi dengan rahmat Allah, Allah akan turunkan kasih sayang. Tapi kalau kumpulnya kita bukan karena Allah, hati kita maksiat melulu, susah dinasehatin, nggak bisa. Nggak bisa satu kita. Gitu. Jadi ini dulu yang perlu kita bangun. Insya Allah ini menjadi awal yang baik. Kalau yang tadi salaman, jabat tangan, senyum itu wasailul ukhuwah, sarana, fasilitas, sarana ukhuwah yang bisa kita pakai untuk menyuburkan ukhuwah. Kalau yang tadi sarana. Ya. Kalau nggak pakai ikhlas, sarana nggak nggak kepake senyum dan sebagainya. Cuma nggak ikhlas senyumnya. Salamannya nggak ikhlas, nggak efektif. Jadi syarat harus dipenuhi, baru kita bangun sarana sarana sarananya. Yang merusak buang jauh-jauh. Insya ini menjadi awal yang baik buat menemukan kasih sayang diantara kita. Yang kedua, kadafi Saddam Hussein ini memang kompleks ya, pertarungan politik e, rekayasa e, dan banyak hal artinya ini udah kompleks bukan sekedar muslim membunuh muslim yang lain bukan tapi ini udah kompleks dan ini nggak bisa lihat kita lihat secara secara e, secara dasar nggak bisa tapi kita harus mengaitkan banyak faktor yang ada di di luar dari kasus itu sehingga sampai kemudian kaum muslimin eh, membunuh muslim yang lain. Ini enggak sederhana. Seperti juga di kalangan sahabat sempat terjadi perang Jamal. Aisyah bertempur berperang melawan Ali bin Abi Thalib. Perang Jamal. Kebayang nggak istri Nabi perang sama Ali menantunya dalam perang besar melibatkan ribuan kaum muslim Ada perang Jamal, ada perang Siffin yang melibatkan banyak ribuan para sahabat. Sahabat masih hidup. Nanti muncul eh, eh, fenomena Karbala cucu Rasulullah SAW dibunuh oleh kaum muslimin juga. Makanya orang Syiah mendemonstrasikan dalam bentuk ritual menyayat-nyayat diri, menyakiti diri di hari eh, apa pembantaian Husain. Husain itu dibunuh dan kepalanya dipenggal. Kepalanya dipenggal, dibawa keliling Ka'bah. Kebayang nggak? Cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dibunuh doang, dipenggal kepalanya, terus kepalanya dibawa keliling Ka'bah. Diarak keliling Ka'bah. Gimana nggak emosional orang yang menyaksikan ini. Itu terjadi. Tapi ini juga kita nggak bisa ngelihat secara kasat mata, tapi kita harus lihat secara utuh kenapa kemudian terjadi peristiwa itu. Karena haram muslim membunuh muslim yang lain. Haram. Karena haram maka ada kisos. Bunuh, dibunuh lagi. Nah ini kan bukan bunuh, cucu Nabi. Makanya orang Syiah ini begitu emosional sehingga merayakannya di hari di mana Husain ini dibunuh di Karbala. Jadi nggak bisa kasat mata juga bu, dalam kasus Kadafi Saddam Hussein atau peperangan Iran-Irak atau banyak hal yang lain muslim dengan muslim timur tengah lagi dekat Ka'bah kan katanya <coughs> kompleks ini harus kita lihat dalam konteks sejarah yang lebih utuh itu bu ya gambarannya gimana pak bagaimana merubah satu kondisi umat Islam yang sekarang yang dari kecil sudah ditanamkan tuh syariah bukan akidah besar. Ya. Kalau dulu kan akidah dulu, ha. baru syariah. Kalau sekarang kan berbalik. Ha. Uh, syariah dulu, baru akidah. Ha. Ya akidah tuh mencari sendiri setelah satu sudah umur sudah cukup, ha. kedua sudah lanjut. Ha. Nah itu itu kan agak sulit Ustaz. Hmm. Jadi kan syariah dulu, hmm. baru akidah. Hmm. Dan bagaimana dengan kondisi umat Islam yang sekarang? Hmm. Kalau kita uh, syariah dulu, uh, uh, kalau zaman Nabi akidah dulu baru syariah. Kalau kita katanya syariah dulu, baru akidah. Akidahnya juga kagak lanjut. <laughs> Syariah pas, pas belajar akidah kagak lanjut ya. Putus juga akidahnya. Gitu. Tapi ala kulihal ini juga satu nikmat yang harus kita syukuri. Karena memang syariah ini udah turun kalau di kita. Syariah udah turun. Makanya anak, anak kecil kalau usia masih kecil belum sholat nggak apa-apa. Tapi udah usia tujuh tahun ya, harus diperintah. Kalau nggak mau boleh dipukul. Artinya apa? syariah ini harus ditegakkan memang. Lepas dia akidahnya udah selesai atau tidak. Emang tuntutannya begitu kalau, kalau masyarakat Islam kemudian. Walaupun sebenarnya kalau kita mau jujur, kita harusnya ngebangun akidah anak kita di jauh sebelum diwajibkannya syariah. Cuma kan kita suka lalai, suka teledor. Tahu-tahu anak kita udah gede, udah wajib sholat. Akhirnya kita suruh sholat. Sholat sih. Gitu sholat sih ya cuma sholatnya begitu eh, bukan dasar akidah nggak apa-apa udah udah udah telanjur ah sekarang kita isi aki akidahnya Satu anak kita kalau kita kita mulai dulu udah akidah udah udah udah syariah dulu akidahnya belakangan pas sudah, pas sudah pensiun pas sudah apa sudah seragam eh, seragam kita kalau pengajian subuh tuh biasanya seragam udah mulai seragam rambutnya seragam <laughs> putih semua tapi gimana kalau akidahnya belakangan nggak apa-apa nggak apa-apa masih syukur belakangan kita bangun ibadah kita dengan akidah yang mantap nggak apa-apa Walaupun sebenarnya ada sesuatu yang kurang Abdul Tapi nggak apa-apa Masih bersyukur kita Kalau di usia begini Kita masih bisa dapat kajian Akidah ya Udah kita tinggal bangun aja Kita tata lagi Kita rumusin lagi Sehingga ibadah kita jadi lebih bermakna Gitu Makanya nggak heran kalau kemudian beda ini doang ribut, beda ini doang ribut. Kenapa? Karena memang bangunnya dari syariah, dari sholat. Sholatnya suruhnya begini sama gurunya. Ketemu sama yang lain beda, Gak ketemu udah. Gitu. Dasarnya bukan akidah. Oh dasarnya akidah sih. Sholatnya sama lima waktu, ngadepnya sama ada kiblat, Tuhannya sama Allah Nabinya sama Rasul. Agamanya sama. Islam. Subuhnya sama dua rokaat, Juru sama empat rokaat, Banyak banget Sama aja oh, banyak banget. Bedanya cuma satu. Ente goyang-goyang, aneh kagak. Nah. Ente goyang-goyang, aneh kagak. Semuanya banyak banget yang sama. Bedanya cuma satu, goyang-goyang sama enggak. Nanti goyang-goyang bisa jadi. Nanti nggak goyang-goyang bisa jadi. Pastiin aja nasnya. Soke, soke. Jalan dua-duanya. Nggak apa-apa. Karena bisa jadi Nabi goyang-goyang. Satu riwayat Rasulullah sakit sehingga ketika ber, uh, eh, eh, tahiyat tangannya bergetar. Sahabat ngelihat, oh Nabi goyang-goyang, ngeriwayatin hadis. Nabi goyang-goyang. Terus kita amalin, boleh ya? Boleh Nabi aja goyang-goyang walaupun lagi sah. Lagi sah kita Nabi goyang-goyang. Nabi kalau bangun dari Ada yang begini. Masa ngepel sama kagak ngepel jadi urusan? Yang lainnya sama. Bedanya cuma ngepel sama kagak. Ya. Nabi ngepel bener nggak? Bisa jadi bener. Nabi nggak ngepel bener nggak? Bisa jadi bener. Manusiawi banget. Apalagi begitu kita lihat asbabul wurudnya. Peristiwa turunnya hadis itu. Nabi lagi sakit menjelang wafat. Menjelang wafat, sholat nggak kuat berdiri. Sehingga Nabi bangunnya dengan mengepal tangannya. Terus sahabat ngelihat, oh Nabi ngepal. Nggak pakai bicara lagi sakit, kagak, kagak sakit. Pokoknya Nabi ngepal aja. Terus kita pakai hadis itu, soh ini, iya. Nggak salah. <clears throat> salah nggak? Enggak salah. Nabi ngepel sih. Gitu. Yang satu nggak ngepel. Hadisnya sama-sama soleh. Udah jalanin aja. Oh. Enak. Eh, sama sohi sih. Mungkin gak beda. Bisa. Ada periwayatan. Sahabat ada cerita begini dia tulis. Dia riwayatin sahabat lihat lagi Nah, ketika kita bicara asbabul wurud, kenapa hadis itu turun? Baru kita tahu, oh Nabi begitu karena ini. Nah, baru tahu sebabnya. Kalau tahu sebabnya, enak. Gak usah ngotot. Gitu. Jadi, yang lainnya sama semua sih. Banyak banget samanya. Bedanya cuma satu, udah gak, udah gak mau satu satu kalau si Bapak Anu, Bapak Anu, Bapak Anu kalau sholat capnya rapat. Sap rapat itu kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Kebayang nggak? Kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Ini nama rapat. Jadi soal sufu vakum. Ayo, ah, iya, itu rapet itu rapat begitu. Ya kayak tentara rapet ini ketemu bukan ujung kaki ketemu ujung kaki kan kita suka ngerapetin ujungnya di itu gini kan sholat ya repot bukan kak ujung kaki kita suka ngerapetin ujung kaki udah begini kita rapetin ada yang risih dirapetin risih banget ada yang risih rapet-rapet apalagi yang demen sejarahnya gede sejalannya gede kan kalau sholat kalau kecil mau lega gitu, gitu, gitu nggak bisa terus nggak bisa ngumpul ya eh? dicari-cari lah di masjid saya saking rincinya ada yang untuk berkata-kata begitu sampai gini-gini diinjak aja lu mau sholat atau mau ribut iya begini-begini fleksibel aja. Nggak usah nggak bisa dipaksain juga. Semuanya harus berangkat dari pemahaman pemahaman. Kita bisa paham begitu. Kalau saudaranya kita, saudara kita belum paham ya kita kan kepahaman biar sama jalan-jalan. Kalau saudara berdua begini, satu di sini, satu di sini. Imamnya sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan. Kalau makmumnya sebelah kanan diputar, suruh pindah. Rasulullah pernah sholat Ali di sini sebelah kiri dia masih kecil kepalanya diputar sama Rasulullah dipindahin ke sebelah kanan ada imam sebelah kiri berbaris begini kalau berdua yang begini kan itu nggak banyak pak nggak bisa dipaksain itu sehingga ada seorang ikhwan sholat begini ada imam itu dia tempel sebelah imamnya di sini berjajar begini dia mandi teman kita yang udah parah lalu dia kejar lagi dia kejar gimana boleh iya. kalau nggak terjadi apa sampai di depan tembok masjid terus kalau lagi udah nggak ada maju lagi kata imamnya lu aja yang jadi imam kacau <laughs> dirinya ini masalah kaifiah, teknis. Fleksibel aja. Bukan nggak sah, bukan. Sah. Bukan batil, enggak, enggak batil. Lebih pada kesempurnaan, lebih pada kebaikan. Gitu. Kalau ukhuwah jadi rusak, kenapa kita paksa itu? Gitu. Cinta dasarnya harus Cinta. Kalau cinta enak apa aja? Nelannya tuh enak. Beda, beda, tapi kalau cinta enak bedanya itu. Tapi kalau udah benci, biar sama juga sepet aja. Iya sepet aja. Masjid sama. Sholat bareng. Kalau udah benci, Agak enak aja. Ngaji juga begitu. Kalau ada bapak itu, anu, gue nggak ngaji kah? Kalau bapak itu kagak ada, ah gue ngaji. Eh yang lihat bapak anu aja ngaji pakai kalau ngaji gua tinggal dah. Kalau bapak itu kagak ngaji, gua ngaji. Benci, biar sama, kagak enak. Beda kalau cinta, enak, nggak ada yang nggak selesai. Nggak ada yang nggak selesai kalau dasarnya cinta karena Allah. Nggak ada musuh-musuhan, nggak ada ribut-ributan. Baik. Nanti pertemuan berikutnya kita lihat dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan. Oh, cukup ya. Oh iya. Ustadz mengenai hati Ustadz. Iya uh, saya pernah baca hadis bahwa uh, Bukhari Muslim ya Ustaz kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa hmm. dalam penjelasannya itu kaya jiwa lebih tinggi daripada kaya hati hmm. jiwa itu adalah pasukan-pasukan hati hmm. jadi hubungannya jiwa dengan hati itu seperti apa Ustaz? <coughs> Kalau hati di Quran disebutnya dengan al-qalb. Kalau jiwa lebih disebut dengan ruh. Ruh, hati, fuad, perasaan. Itu emang dimensi-dimensi yang beda tapi menyatu satu dengan yang lainnya nggak bisa dipisahin secara secara ketat bisa karena memang yang satu berkait dengan yang lain maka ulama-ulama suka eh, tidak terlalu membedakan mana ruh mana hati mana fuad kecuali dalam konteks orang wafat di hadis itu jiwa-jiwa itu layak ke tentara. Orang yang beriman akan kumpul sama orang beriman, orang yang kafir akan kumpul sama orang kafir. Iya. Jiwa-jiwa layaknya tentara, ruh layaknya tentara. Kalau dia bersatu di dunia, dia akan bersatu di akhirat. Kalau hatinya bersatu di dunia, ikatan hatinya bersatu dunia, maka ruh-ruh ini akan bersatu juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh hati ini dimensi dimensi eh, maknawiyah. Ada sebagian mengatakan ruh ini lebih pada materinya, hati lebih pada e, dimensi e, maknawiyahnya sehingga kalau orang bersatu hatinya maka ruhnya juga ntar akan bersatu di hadapan Allah ruh-ruh orang beriman akan ngumpul dengan orang beriman orang-orang kafir ruhnya juga akan berkumpul dan orang kafir karena di dunianya hatinya orang beriman bersatu dengan orang beriman hati orang kafir juga bersatu dengan orang kafir. Maka ruhnya setelah meninggal, ruhnya juga dikumpulin. Maka kata Rasulullah, ruh-ruh itu seperti tentara. Dikumpulin masing-masing yang beriman yang beriman, yang kafir yang kafir. Jadi kalau di tasawuf ini dipisah-pisah. Ruh itu apa, hati itu apa, jiwa itu apa, dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara konteks ukhuwah, kayaknya nggak usah terlalu lebar, nggak usah terlalu lebar, terlalu dalam, karena yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjalin eh, kasih sayang satu dengan yang lainnya. Kalau nanti ada pembahasan tasawuf, mungkin akan diurai lebih detail bedanya dan spesifiknya dan sebagainya. Tapi saya melihat nggak terlalu urgen. Ya, dalam konteks ukhuwah, karena yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan kasih sayang. Itu itu bu ya. Agak jelimet juga. Eh, ruh, hati. Nah, di Quran juga disebut secara eh, bersamaan, kadang-kadang, kadang terpisah. Ruh, kolab, fuad. Fuad, kolab, ruh tiga hal itu sering di di diungkap secara bersamaan kadang terpisah Yes Alunaka ruh mereka bertanya tentang ruh bukan hati tapi ruh lebih pada esensinya lebih pada zatnya kalau hati lebih pada moralitas lebih pada maknawinya kasih sayangnya itu ada di hati kalau ruhnya akan kembali kepada kepada Allah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 Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.